وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى sesungguhnya ruqyah والتمائم dan tamimah jimat-jimat wa dan jimat juga sama jimat bedanya kalau tamimah itu adalah jimat-jimat untuk menolak ain atau menolak sakit kalau jiwalah itu adalah jimat-jimat untuk supaya misalnya kalau suami supaya istrinya itu cinta sama dia atau kalau istri supaya suaminya cinta sama dia ben gak wayuh itu namanya jiwalah semua itu adalah syirkun syirik rukyah sini rukyah rukyah tertentu watamiyah dan jimat-jimat jiwalah semua adalah syirik Ruahu Ahmad wa Abu Dawud Sayati syarhu mufradatil hadith fi kalamil musnif rahimahullah Syarahnya Rukyah, Tamimah, dan Tiwalah Nanti akan ada di setelah hadith ini Maka enggak saya rinci dulu Supaya enggak dua kali Al-ma'na al-ijmali lil hadith Anna, ras, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna isti'mala hadhihi al-asya' Rasulullah mengkhabarkan bahwa mengenakan benda-benda ini likos di daf'il madar dengan tujuan untuk menolak bahaya wajal bil masalih dan mencari kemaslahatan, mencari kemanfaatan min indi ghairillah dari sisi selain Allah itu adalah syirkun billah. Berbuat itu adalah perbuatan syirik. Berarti menyekutukan Allah. Kenapa? Li'annahu la yamliku daf'ad durri wa jalbal khairi illallahu subhanahu. Karena yang bisa menolak bahaya dan mendatangkan kebaikan itu hanyalah Allah. Kalau kita pakai jimat supaya terhindar dari bahaya, kita pakai jimat supaya mendapatkan kebaikan, supaya laris dagangannya dan seterusnya, berarti adalah mensyukurkan Allah, syirik. Wa hadzal khabaru ma'nahu nahyu an hadzal fi'l. Khabar ini Artinya adalah melarang perbuatan-perbuatan ini. Karena apa? Di situ disebutkan itu semua adalah syirik. Berarti itu semua adalah dilarang. Rukyah, tamimah, tiwalah itu adalah syirik. Berarti itu adalah dilarang. Munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab. Anna fihi bayana anna isti'mala hadhihi al-asya' al-madhkura syirkun yukhillu tauhid hadis ini menjelaskan bahwa menggunakan benda-benda ini yang disebutkan tadi adalah syirik yang merusak kepada tauhid. Ma yustafadu minal hadis, simpulan yang bisa diambil dari hadis ini adalah yang pertama al-hatsu ala siyanatil aqidah, mengajak untuk menjaga akidah. Amma yukhillu biha, dijaga dari segala sesuatu yang bisa merusak akidah. Wa in kana yata'atahu katsirun minan nas. Walaupun perbuatan itu biasa dikerjakan oleh umumnya manusia. Walaupun umumnya manusia begitu banyak manusia begitu kalau itu merusak akidah harus dihindari. Walaupun itu dianggap ini sudah tradisi, ini sudah adat, ini warisan budaya, ini warisan nenek moyang dan seterusnya. Ini budi luhur, apalagi kalau itu merusak akidah harus dihindari. Yang kedua, tahrim isti'mali hadhil asya'il madhkurati fihi. Menunjukkan haramnya mengenakan benda-benda yang disebutkan dalam hadis tadi. Tamimah dan tiwalah. Yang ketiga, anna hadhihi thalath al-madhkurah syirkun min ghairi istithna. Tiga perkara ini, rukyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik tanpa terkecuali. Nakra' syarh al-muallif anit tamimah war ruqyah wat tiwalah. At-tamaim adalah syai'un sesuatu yu'allaku yang dikalungkan alal aulad atas anak-anak. Ai bi'anaqis sibyan. Maksudnya adalah di lehernya anak-anak. Minal aini karena ain. Maksudnya ai lidaf'il isabati bil ain. Untuk menolak terkena supaya tidak terkena ain. Tuh, menolak ain. Yang dimaksud dengan tamimah adalah segala sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak dengan tujuan supaya tidak terkena ain. Entah itu berupa tulang, entah itu berupa kulit kerang, entah itu berupa permata, entah itu berupa batu apa, kalau tujuan dikalungkannya adalah untuk menolak ain, menolak sakit, itu adalah tamimah. Lakin idza kana al-mu'allaqu al Qur'an, kalau yang dikalungkan itu adalah tulisan ayat-ayat Al-Qur'an, farakhasa fihi ba'd salaf. Sebagian ulama salaf ada yang memberikan kemurahan. Apa alasannya? Itu sama saja kita membacakan ayat Al-Quran kepada orang yang sakit. Sama dengan membacakan ayat Quran kepada anak-anak. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Sebagian lagi tidak memberikan kemurahan walaupun itu dari Al-Quran. Wa yaj'aluhu minal manhiyi anhu dan menjadikannya sama dengan atau termasuk yang dilarang. Walaupun yang dikalungkan adalah tulisan ayat-ayat Al-Quran itu termasuk dilarang. Apa alasannya? Yang pertama adalah untuk satu dari'ah. Apa artinya satu dari'ah? Satu itu menutup pintu kerusakan. Menutup pintu terjadinya keharaman. Kenapa? Kalau yang dikalungkan itu tulisan ayat-ayat Quran itu diperbolehkan, nanti akan melebar prakteknya. Yang penting nanti tulisan-tulisan Arab digulung, dikalungkan di lehernya anak-anak. Kalimat-kalimat yang nggak jelas itu apa akhirnya dijadikan sebagai kalung untuk menolak ain. Sehingga yang asalnya kemurahannya hanya Quran, ayat-ayat Quran akhirnya ngambrak apa saja dikalungkan. Yang pertama, yang kedua, hadis yang melarang tamimah sifatnya adalah umum apapun bentuknya tamimah itu. Sehingga untuk mengecualikannya harus ada dalilnya dan tidak ada dalil yang mengecualikan bolehnya tamimah-tamimah dari ayat-ayat Quran atau doa-doa Nabi nggak ada. Ditambah lagi namanya itu kalung yang biasanya dipakai kemana-mana, akhirnya dibawa kemana? Ke WC juga, dibawa ke toilet, dibawa ke tempat-tempat kotor. Padahal tulisannya adalah Al-Qur'an. Minhumu bin Mas'udin radhiyallahu an. Di antara ulama yang melarang itu dari sahabat Nabi adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud termasuk ulama yang tidak memberikan kemurahan mengalungkan tamimah walaupun dari ayat-ayat Al-Qur'an walaupun tamimahnya berupa tulisan ayat-ayat Quran. Warruqa hiyallati tusammal azaim. Ruqyah orang Arab menamainya juga dengan nama azimah atau azaim. Wa khassa minhu dalil ma khala minasyirk. Akan tetapi ada dalil yang mengkhususkan rukyah rukyah yang diperbolehkan yaitu rukyah yang bersih dari syirik. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal huma. Ada hadis menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kemurahan membolehkan meruqyah untuk mengobati ain atau sakit karena terkena bisa. Racunnya ular, racunnya kalajengking itu namanya bisa. Al-azaim adalah jam'u azimah jamaknya azimah Kila dikatakan hiya ayatun minal Quran adalah ayat-ayat Quran tuqra'u ala dzawil ahad yang dibacakan kepada orang yang sakit au tuqra'u fi atau dibaca di dalam air maksudnya dibacakan di air ini dibaca di atasnya air kemudian airnya ditiup wa yusqahul marid kemudian diminumkan kepada orang yang sakit au tuktabu fi sahnin wa nahwihi atau ditulis di dalam bejana atau yang lainnya wa kita batu bimain kemudian tulisannya dihapus dengan air artinya dituangi air sehingga terhapus wa nahwihi wa yusqahul marid kemudian diminumkan kepada orang yang sakit itu macam-macam caranya orang merukyah ada dengan cara ayat-ayat Quran itu dibacakan langsung kepada orang yang sakit. Ini yang paling afdal. Atau dibacakan ke di air kemudian airnya diminumkan atau ditulis dalam bejana kemudian bejananya ditumpahi air kemudian airnya diminumkan kepada yang sakit wa khassa minhu ay akhraja min umumihi mengeluarkan dari keumuman larangan ruqyah ad-dalil yang dimaksud dalil di situ adalah apa wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la la ruqyata illa min ainin aw hummatin sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak boleh meruqyah atau ruqyah itu tidak diperbolehkan kecuali karena sakit ain atau kena bisa kama sabaqa fi babi man haqqaqa tauhid seperti sudah dibahas dalam bab man haqqaqa tauhid eh, keutamaan orang yang memurnikan tauhidnya ma khala minasy syirk sesuatu yang terbebas dari syirik. Maksudnya ay al isti'anatu bi ghairillah. Terbebas dari minta pertolongan kepada selain Allah. Jadi rukyahnya itu tidak mengandung unsur minta pertolongan kepada selain kanat bi asma'illahi wa sifatih. Contohnya rukyahnya adalah dengan membacakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, wa ayatihi dan ayat-ayat Allah wal ma'thur 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Watiwalah, adapun tiwalah adalah syai'un sesuatu yasna'unahu yang mereka membuat pada syai' itu yas'umuna menyangka mereka meyakini annahu sesungguhnya sesuatu itu yuhabbibu menjadikan cinta menjadikan dicintai almar'ata pada perempuan ila zaujiha pada suaminya Artinya menjadikan seorang perempuan dicintai oleh suaminya. Warrajula wa yuhabbibur rajula dan membuat seorang laki-laki dicintai ilam mraatihi oleh istrinya. Tiwalah adalah jimat yang dibuat dengan diyakini bahwa itu bisa menjadikan seorang perempuan dicintai oleh suaminya atau laki-laki dicintai oleh istrinya. Wahasilu ma dzakarahul musannif kesimpulan dari yang disebutkan oleh musannif rahimahullah fi hukmi hadhil asya'il madkurah ma nah, yali. Di dalam hukumnya tiga hal yang disebutkan itu adalah sebagai berikut hukumnya. Yang pertama annar ruqyah tangkasimu ila kismain. Ruqyah itu terbagi menjadi dua. Kismin masyru'in wa kismin mamnu'. Satu bagian atau satu macam disyariatkan dan satu macam dilarang. Fal masyru'u ma khala syirk yang disyariatkan adalah rukyah yang bebas atau bersih dari syirik. Termasuk syaratnya adalah doa yang dipakai atau kalimat-kalimat yang dipakai merukyah adalah kalimat-kalimat yang jelas apa maknanya. Kalau dia ngerti bahasa Arab ya doa-doa yang berbahasa Arab. Kalau dia nggak ngerti bahasa Arab ya doa-doa dengan bahasa Jawa atau bahasa apa yang jelas maknanya. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang tidak jelas apa itu maknanya. Jadi ruqyah itu harus jelas doanya kepada Allah. Ya Allah, beri dia kesembuhan, ya Allah, beri dia kewarasan dan seterusnya. Kalau itu dengan bahasa-bahasa kita. Atau yang yang lebih afdal adalah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, doa-doa dari nabi. Itu yang dipakai untuk meruqyah. Yang paling utama untuk meruqyah adalah bacaan surat Al-Fatihah. Wal mamnu'u ma kana fihi syirkun rukyah yang dilarang adalah rukyah yang mengandung syirik entah doanya atau ritual-ritual yang mendampinginya doanya berisi kalimat-kalimat syirik seperti permohonan kepada selain Allah saya minta kepada penunggu rumah ini supaya tidak mengganggu lagi dia supaya tidak lagi mengganggu si fulan nah, itu doanya syirik atau doanya nggak syirik Doanya ya pakai ayat-ayat Quran, doa-doa Nabi, tapi didampingi dengan ritual-ritual syirik. Misalnya gimana? Ditambahi dengan syarat nanti potong ayam yang ayam cemani biasanya yang dipakai itu. Ayam cemani itu ayam apa? Ayam yang serba hitam. Bulunya hitam, kulitnya hitam, apalagi eh, matanya hitam, semuanya hitam Jadi sembelih dikubur di pojokan rumah sana itu Walaupun doa yang dipakai adalah doa-doa dari Quran atau doa-doa Nabi, kalau didampingi dengan ritual-ritual syirik ya sama, nggak boleh. Syarat-syarat yang nggak jelas. Ini nanti supaya ano ya, e, selambu rumahnya diganti semua, daun pintu rumahnya diganti semua. Apa hubungannya karo lorone? Ya kalau orangnya itu sesak nafas terus ya, pas lambungnya kotor semuanya rumahnya kotor suruh bersihkan ya masuk akal gitu ya. Yang kedua anak tamaim tangkasimu ila ini Tamimah juga terbagi menjadi dua. Kismu menamnu bila jema Yang satu bagian dilarang oleh semua ulama. Wa makana yastamilu ala syirkin. Tamimah yang mengandung syirik seperti tamimah yang berisi raja-raja, tamimah yang berisi mantra-mantra syirik. Wa kismun mukhtarafun fihi, ada yang diperselisihkan, boleh atau tidak. Bahwa makana minal Qur'an, yaitu tamimah yang terbuat dari tulisan ayat-ayat Qur'an. Kila innahu jais ada yang mengatakan itu boleh. Wa kila innahu mamnu, ada yang mengatakan itu juga dilarang. sahihu annahu mamnu. Pendapat yang sahih adalah itu juga dilarang. Tamimah yang terbuat dari ayat-ayat Al-Quran itu juga dilarang. Saddan lidzari'ah. Tujuannya adalah menutup pintu terjadinya kerusakan supaya nanti tidak ngambrak, tidak berkembang menjadi penggunaan arah menggunakan kalimat-kalimat selain ayat-ayat Quran dijadikan sebagai tamimah. Wasianatanil Quran juga untuk menjaga kehormatan atau kesuciannya Al-Quran. Nanti kalau tamimahnya dari tulisan ayat-ayat Quran dibawa ke toilet, dibawa ke tempat-tempat kotor, jadi mainannya anak-anak dan seterusnya, mengurangi kehormatannya Al-Quran. Dan yang ketiga, Adiwala itu mamnu'un min ghairi khilaf. Sedangkan tiwalah tidak diperbolehkan sama sekali, Gak ada ulama yang membolehkan. Kenapa? Li'annahu naw'un min sihir karena itu termasuk sihir. Pakai pelet supaya istrinya tambah cinta, pakai pelet supaya suaminya tambah cinta, itu termasuk sihir, nggak boleh.